Ujian dan rintangan tersebut akan datang silih berganti dan tidak akan pernah berhenti. Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan soal ini di dalam firman-Nya di awal Quran surat Al-Ankabut. Alif lam mim ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamanna Alif Lam Mim apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja tidak diuji tidak dihadapkan kepada berbagai macam rintangan setelah mereka mengatakan kami beriman padahal kata Allah kami telah menimpakan ujian kepada orang-orang sebelum mereka sehingga Allah mengetahui siapa yang jujur dan siapa yang dusta memang hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu siapa yang jujur dalam keimanannya dan siapa yang dusta dalam keimanannya. Tetapi kewajiban kita adalah berusaha dan berupaya sekuat tenaga agar kita menjadi orang-orang yang jujur dalam keimanannya dan tidak menjadi orang-orang yang dusta dalam keimanannya.